ma'asyiral asatidah al-kurama Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat maghrib di Masjid Hizbullah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah Allah masih berkenan memberikan kesehatan bagi kita sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban salat maghrib berjamaah dilanjutkan dengan hadir dalam majelis taklim Mudah-mudahan amal yang kita lakukan ini dicatat sebagai ibadah yang pahalanya diterima, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana biasanya saya membaca buku karangan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yaitu kitab Risalah Ahli Sunnah wal jamaah pada hari ini kita membaca halaman 21 adapun babnya yaitu faslun fasal fi bayani ithmi man da'a ila dhalalatin au sanna sunnatan sayyi'atan faslun fasal fi bayani di dalam keterangan ithmi dosanya man orang yang daa mengajak ila dolalatin kepada kesesatan au atau man maksudnya orang yang sana melakukan sesuatu atau memberi contoh sunatan kebiasaan sayiatan yang jelek jadi dosanya orang yang mengajak orang lain berbuat jahat berbuat kesesatan atau dosanya orang yang mencontohkan amalan sesat kemudian diikuti oleh orang lain. Dosanya bagaimana? Begitu maksudnya. Kalau mau Ta'ala berfirman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dinukil oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari Bismillahirrahmanirrahim liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamati wa min awzaril ladzina yudillunahum liyahmilu awzarahum ucapan ini sebelumnya aja ayat ya jadi ada ayat sebelumnya tentunya ucapan atau perilaku mereka liyahmilu auzaruhum itu menyebabkan mereka memikul auzarohum dosa-dosa mereka sendiri kamilatan secara sempurna artinya kalau ada orang mengajak masyarakat untuk berbuat jahat maka orang tersebut si pengajak itu akan memikul dosanya sendiri itu kalau sendirian tapi kalau yang mengajak ini sekelompok sekelompok orang sekelompok orang kan macam-macam ya bisa berupa perkumpulan bisa berupa forum bisa berupa organisasi bisa berupa partai bisa berupa dan lain sebagainya kok kumpulan itu bersepakat mengajarkan kesesatan misalnya aliran sesat suatu kelompok masyarakat mengajarkan aliran atau ajaran sesat maka mereka itu akan menanggung dosa mereka sendiri secara kamilatan, secara sempurna. Kapan itu? Yaumal kiamati di hari kiamat wa min auzaril ladzina yudillunahum dan juga menanggung dosanya masyarakat yang disesatkan alias diajak berbuat sesat itu demikian jadi misalnya ini ya nah, umumnya ini terjadi pada perorangan atau kelompok yang kelompok itu merupakan sebuah aliran sesat kalau perorangan ini mudah untuk menerjemahkannya. Misalnya ada A. A ini mengajari masyarakat untuk sebut saja uh, mabuk dengan minuman oplosan. Dia bikin sendiri racikan oplosan misalnya. Ya, mungkin ini ya, saya tidak tahu ini ya racikannya misalnya dia beli petramak dicampur dengan apa spiritus dicampur dengan air sungai barangkali gitu ya ya maka dia beri nama sungai petramak misalnya begitu ya miras berjudul atau bermerek sungai petramak misalnya dia ngajak orang kampung dia yang membuat dia oplos, dia mengajak anak-anak muda sampailah anak-anak muda tersebut mabuk. Maka besok si A ini gitu ya, dia akan menanggung dosanya karena dia tukang oplos dan dia menanggung dosanya orang-orang yang diajak mabuk. Misalnya ada pemuda-pemuda 25 orang diajak mabuk, pesta miras, maka si A ini di samping dia menanggung dosanya sendiri, dia juga menanggung dosanya berapa? 25 orang tadi itu ya, demikian. Itu kalau perorangan. Kalau sekelompok misalnya aliran sesat Beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan laporan mudah-mudahan sudah nggak ada gitu ya di daerah Pakis Tumpang sana daerah Pakis itu ada sekelompok orang yang dipimpin oleh salah seorang tentunya di rumah itu salah satu rumah itu membuat aliran baru nah, aliran itu mengajarkan begini orang kalau kepingin sholat khusyuk menurut pimpinannya ini maka dia harus dibaiat oleh si pimpinan itu. Nanti setelah itu dia suruh pejam mata atau bagaimana, kemudian diberi mantra-mantra. Nah, kemudian setelah itu dia dipukul kepalanya kalau tidak salah. Nah, setelah dipukul kepalanya, maka dia akan seperti orang yang tidak sadar kemudian melihat cahaya katanya. Kemudian dibisiki sama pimpinannya, itu cahaya adalah cahaya Allah katanya. Ya, Kemudian sejak itu karena sudah melihat cahaya yang mungkin berkunang-kunang barangkali begitu ya, tapi diyakini itu adalah cahaya, maka kalau kamu sujud sudah bisa melihat cahaya itu, sungguh kamu sholatnya sudah diterima karena kamu sudah melihat cahaya semacam itu. Ini ada ajarannya. Nah ini bukan satu orang dia, tapi beberapa kelompok. Ya sebut saja 15 orang gitu, dia bersepakat. Nah dari 15 orang ini dia menyebarkan ajarannya nah, untung segera tertangani di daerah tersebut dan menurut yang informasi saya terima sekarang sudah tidak melakukan penyebaran lagi Adapun kalau untuk pribadi kayak saya tidak tahu, tapi yang jelas menurut masyarakat setempat infonya sudah tidak ada lagi ajaran semacam itu. Demikian yang saya terima. Tapi yang ingin saya terangkan, kalau ada 15 orang kemudian dia ini mengajak masyarakat untuk melakukan sesuatu yang salah, yang sesat semacam tadi itu bagaimana dia meyakini bahwa cahaya yang dia lihat tatkala dia dipukul kepalanya atau dibaca-bacain di mantra-mantra katanya dia yakin itu adalah Allah sehingga orang yang tidak melihat cahaya itu sama saja dia ini belum sholat katanya demikian jadi kita kita di sini kalau sholat seperti biasanya bukan sejar kita ya tapi semua masyarakat di dunia ini kalau belum melihat cahaya dari kelompok tersebut dianggap belum sholat wah ini kan rusak jadinya ya dah nah itu begitu nah besok kelompok sebut saja 15 orang ini mereka liyah liyahmilu auzarohum kamilatan mereka inilah yang akan menanggung dosa mereka sendiri secara sempurna kamilatan secara sempurna sempurna yaumal kiamati di hari kiamat wamin auzarihim dan juga menanggung dosanya alladzina orang-orang yang ya, wamin auzaril ladzina dan menanggung dosanya orang-orang yang yudhillunahum oleh mereka disesatkan alias kelompok 15 orang ini apabila ajarannya itu tiba-tiba menyeluruh sampai ke Singosari dan orang Singosari terpengaruh sebut saja ada 100 orang tersesatkan dengan ajaran itu maka 15 tadi itu 15 kelompok orang itu besok juga akan menanggung dosanya orang 100 dari masyarakat Singosari yang ikut ajaran sesatnya begitu dalam al Quran. Maka itu kita diberitahu oleh Hadratus Syekh Haji Hasyam Asyari kalau jadi masyarakat jadi umat Islam itu mengajarlah yang baik, jangan mengajarkan yang sesat. Sesat naudzubillah min dzalik. Ya. Wa akhraja Abu Dawud wa Tirmidzi. Dan ditakhrid atau dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi radhiyallahu anhuma an Abi Hurairah dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala beliau berkata qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man daa ila hudan kana lahu minal ajri misla ujuri man tabi'ahu la yang kusu dzalika min ujurihim syai'a Manda'a barang siapa yang mengajak ila hudan kepada amalan baik. Misalnya mengajak sholat, mengajak zakat, mengajak sodako, mengajak ngaji, atau mengajarkan sesuatu yang baru tapi baik. Misalnya baru tapi baik, walaupun Nabi tidak mengajarkan secara langsung ajaran itu, tapi tidak menyalahi syariat. Contoh demikian kita tidak bakalan menemukan ajaran Nabi baik secara langsung maupun secara sabda Nabi. Misalnya begini. Ayo kita membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. 500 ribu kali selama kita hidup misalnya. Kalimat 500 ribu kali kan tidak ada di dalam hadis ya tapi ajaran itu baik kenapa baik karena kalimat subhanallah wa bihamdi ini ada sesuatu yang baik termasuk kalimat thayyibah maka tidak apa-apa kalau misalnya ini saya ngajar di sini mari bapak-bapak mulai besok selagi kita masih hidup mari kita membaca Jangan sampai kita mati dahulu ya kalau bisa membaca apa? Subhanallah wa bihamdi subhanallah azim berapa? 500 ribu kali nyekil misalnya ya sehari berapa lah sampai nanti 500 ribu kali misalnya begitu kemudian bapak-bapak ini mengamalkan ajakan saya ini kan saya mengajak kebaikan maka saya akan mendapatkan pahala apa yang saya kerjakan katanya mendailah hudan karena lahu ajri maka dia ini akan mendapatkan pahalanya misla ujuri man tabi'ahu sebanyak pahala orang-orang yang mengikuti ajaran baiknya. Jadi kalau saya tadi mengajarkan pada bapak-bapak dan ibu-ibu, saya anggap bapak-bapak ini jumlahnya 100 ya. Kemudian bapak-bapak mengamalkan ajaran saya. Baca apa? Subhanallah bihamdi Subhanallah azim berapa kali? 500 ribu kali dalam seumur hidup misalnya kok dikerjakan oleh orang 100 saya yang ngajak dapat pahala karena mengajak ini satu kalau saya mengamalkan ya saya dapat pahala 500 ribu wong mengamalkan andai kata saya mengajak saja saya tidak mengamalkan karena mengajak itu saya sudah dapat berapa satu pahala kalau bapak-bapak ini 100 orang mengamalkan maka saya mendapatkan pahala 500 ribu kali 100 berapa ya Hah? banyak pokoknya banyak ya ditambah satu milik saya sendiri ditambah satu milik saya sendiri baik layang yang kusudalika min ujurim syai'ah yang mana pahala yang disetorkan pada saya 100 kali 500 ribu itu tidak akan mengurangi pahalanya bapak-bapak yang mengamalkannya paham ya ini pernah kejadian ini saya mengalami suatu hal yang kejadian pribadi tapi masya Allah ini saya ini pernah mendapatkan ijazah dari seorang kiai itu agar membaca sholat tudar yaitu isinya assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah qaddaqat hilati adrikni syari'an itu kalau kita mendapatkan permasalahan atau problem ya ada masalah-masalah yang berat itu nah, saya dapat ajaran itu nah, kemudian ya saya hafalkan saya tidak mengamalkan banyak gitu kadang-kadang saya baca ada kejadian yang unik ini suatu saat ada kawan di Jakarta. Dia ini beli mobil gitu ya. Kebetulan mobilnya ini dia tidak tahu kalau mobil itu ternyata mobil bodong lah tanpa surat. Lah uniknya dia beli di satu kawan yang kawannya itu katanya ya mengaku polisi. Nah, ternyata si kawan ini setelah uh, mobilnya dibeli oleh kawan saya, ini ternyata mobil bodong sehingga kawan saya ini ditangkap dan masuk penjara. Jadi dia bukan orang nakal ya, orang baik-baik cuman salah langkah ya. Tidak tahu beli jual beli mobil ternyata diakali lah gitu. Ringkas cerita, nah, dia kemudian sempat nah, telepon sama saya gitu. Waduh, saya besok harus masuk penjara ini kan gitu. Kenapa? Ringkas cerita dia cerita akhirnya saya bilang gini aja sama catet ini sholawat ini ya assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya rasulullah qad hilati ad-dikni syari'an. Nah, tatkala baca hilati itu sebut saja permasalahannya. Kalau kepingin apa? Kalau kepingin keluar dari penjara, ya bilang saja dalam hati. Tatkala mengatakan kodokot hilati, maka sebut dalam hati saya ingin keluar dari penjara begitu. Adrikni syari'an. Tolonglah aku ya Rasulullah. Maksudnya mintakan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah menurut pengadilan dia ini <clears throat> difonis lebih dari satu tahun menurut ceritanya tapi ya Allah yang menghendaki yang lain baru dapat dua bulan dia telepon sama saya ini telepon katanya Ustaz Alhamdulillah saya sudah keluar loh kok kok bisa iya saya di penjara sudah tidak ada kerjaan lain kecuali wirid itu. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Qaddaqat hilati adrikni sari'an. Daripada saya nganggur, saya ngelamun, saya wirid aja. Subhanallah, ternyata ada orang yang datang yang saya tidak tahu dan saya dikeluarkan. Ternyata orang itu gitu, adalah orang yang dulu memiliki mobil aslinya Kemudian gimana ceritanya dia ini sampai berhubungan dengan penjual yang kepada saya itu akhirnya si penjual itu yang masuk penjara, saya dikeluarkan katanya begitu. Nah, sudah sudah lama gitu ya, sudah lama sekali ketemu lagi sama kawan Jakarta ini cerita-cerita sudah mungkin lebih dari lima tahun saya ketemu lagi dia cerita Alhamdulillah saya ini wirid yang sama kasih sholawat itu sampai sekarang kalau saya nganggur tak baca terus gitu ya <laughs> ini kan artinya begini saya memberi ijazah artinya memberi pemahaman kepada dia kalau engkau membaca sholawat ini insya Allah akan ditolong ya saya kan tidak membaca tidak membaca banyak seperti memerlukan seperti orang tersebut ya dah. tapi dia meyakini bahwasanya dengan bacaan itu semua urusannya dimudahkan oleh Allah lah kalau dihitung-hitung lima tahun misalnya orang ini membaca terus sebut saja dalam satu harinya itu 100 berarti 100 kali lima tahun lah besok-besok saya mendapatkan pahala <laughs> semacam itu demikian gampangan Contohnya ya, kalau orang mengajak ke kebaikan. Baik, saya lanjutkan. Wa man ila dolalatin dan orang yang mengajak kepada kesesatan atau perbuatan jahat karena alihi minal ithmi maka dia akan mendapatkan dosanya misla asami mantabi'ahu seperti dosanya orang yang menirukannya la yang kusudhalika min azamihim syai'a yang mana dosa pengikut-pengikutnya itu tidak terkurangi tapi tetap setor seperti jumlahnya pengikut-pengikutnya itu melakukan dosa kalau tadi pahala sekarang dosa ya andai kata Naudzubillah misalnya yang orang Jakarta tadi itu misalnya saya pernah mengajari kalau kamu kepingin kaya ngerampok aja misalnya terus dia lakukan ngerampok selama lima tahun ya maka besok kalau saya mati di samping saya mengajarkan satu kejahatan ini dapat dosa maka pengikut tadi itu ya kalau selama lima tahun dia ngerampok tiap hari saya pun akan mendapatkan kiriman dosa eh, seperti dosanya orang yang rampok yang saya ajari naudzubillahimin ya jadi karena itu kita dalam hidup harus hati-hati jangan sembarangan ngajarin orang ya kalau ngajari yang baik-baik lah Alhamdulillah kalau masyarakat Indonesia ya masyarakat Jawa yang saya tahu ini seringkali ada misalnya dalam satu keluarga itu ada bapak sama anak bapaknya ini ya maaf maaf kebetulan dia ini pekerja keras karena pekerja keras sampai dia ini tidak apa ya tidak merasa tidak punya waktu untuk beribadah jadi sholatnya ini ya kadang-kadang ya syukur-syukur kalau sholatnya seminggu sekali hari Jumat ya Bahkan kadang-kadang sholatnya ini setahun sekali yaitu Idul Fitri atau sekolah setahun dua kali Idul Fitri dan Idul Adha yang lain-lain tidak sholat. Tapi punya anak kadang-kadang ini. Subhanallah yang sering ini anaknya dingajikan. Leh, kamu ngaji. Kalau anaknya ada sholat dimarin, kamu sholat ojo niru bapak. Gitu biasanya. Ini jadi lumayan ya. Lumayan daripada sudah tidak sholat. Punya anak, anaknya diajak berbuat jahat, diajak maksiat. Wah ini naudzubillah min zalik. Ya, itu demikian. Baik, saya lanjutkan. Wa akhraja Muslimun diriwayatkan oleh Imam Muslim min riwayat Abdurrahman bin Halal dari riwayat Abdurrahman bin Halal an Jurair bin Abdullah Al-Bajali dari Jurair bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu fi haditsin tawil dalam hadis yang panjang. Qala fihi berkata di dalam hadis yang panjang itu Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man sanna fil islami Siapa orang yang mengajarkan sesuatu fil islami di dalam agama Islam sunatan, sayiatan perbuatan baru yang baik falahu ajruha maka dia akan mendapatkan pahalanya wa ajruman amila biha dan mendapatkan pahala orang yang diajak mengamalkannya Ba'dahu setelah dia ini mengajarkannya maksudnya min ghairi ayyang min ujurihim syai'a min ghairi tanpa mengurangi min ujurihim dari pahala mereka yang diajak itu syai'a sedikit pun. Ini mengamalkan sesuatu yang baru ya, bukan bid'ah. Ya, mengajar sesuatu yang baru yang tidak bertentangan dengan syariat itu tidak harus bid'ah, tidak harus dolala, tidak harus sesat. Karena hadis ini siapa orang yang mengajarkan sesuatu yang baru dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengamalkan berikutnya. Begitu dan seterusnya. Contoh misalnya Hadratus Syekh Haji Hashim Asy'ari. Beliau mendirikan sesuatu yang baru di Indonesia. Ini namanya Nahdlatul Ulama Kemudian dari Nahdlatul Ulama itu orang-orang yang diajari baik di dalam Nahdlatul Ulama, mereka ini berarti sama halnya akan setor pahala kepada siapa? Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari itu satu yang boleh di dalam Islam. Kelanjutannya Waman sanna dan siapa yang memulai fil islami di dalam agama Islam sunnatan sayiatan, kebiasaan yang buruk atau ajaran yang buruk sesat karena alaihi maka dia akan mendapatkan wizruha dosanya sendiri wa wizru dan dosanya man amila biha orang yang mengerjakannya ajaran tersebut min ghairi ayang kuso tanpa mengurangi min auzarihim syai'a sedikit pun dari dosa pengikut-pengikutnya karena itu kalau mengajarkan sesuatu terserah dalam apa saja ya. Jangan sampai yang jelek-jelek. Jangan sampai yang jelek jelek. Saya contohkan masjid ini kan masjid yang bagus. Masya Allah mulai dari didirikan sampai sekarang ini masjid amalianya amalia yang baik kan demikian ya. Nah, ada suatu amalia yang buruk. Naudzubillahin min zalik. Misalnya menirukan tari-tarian yang tari-tarian itu miliknya orang non-muslim. Contohnya tari barongsai misalnya. Atau tari-tarian yang mengundang uh, makhluk halus. Misalnya tari-tarian jaranan. ya Nah ini kan jaran kepang itu ya kuda lumping itu kan sampai orangnya kedat, apa kerasukan itu kan mendatangkan uh, makhluk halus minta pertolongan ini kan tidak boleh kan gitu ya haram hukumnya baik barongsai maupun jaranan dan yang semisalnya atau juga mungkin ada lagi bantengan misalnya loh masjid ini yang sudah dibikin baik kalau suatu saat misalnya hari ini bersepakatlah maaf maaf bang contoh ini ya takmir masjid bersepakat sebut saja takmir masjidnya ada 10 orang bersepakat besok hari Ahad kita akan mengadakan tari-tari barongsai di Masjid Jamek Singosari diumumkan agar dilihat oleh orang banyak atau mengundang jaranan atau mengundang bantengan misalnya. Ini kan berbuat dosa di dalam masjid, sebelumnya tidak ada. Kalau misalnya tahun berikutnya diikuti terus-terus sampai hari kiamat, ini masjid dipakai semacam itu, naudzubillah min dzalik ya di samping apa takmir yang 10 orang berempuk itu akan mendapatkan dosanya sendiri dia akan uh, mendapatkan kiriman dosa untuk seterusnya dan seterusnya naudzubillah min dzalik jangan sampai berubah semacam itu mending semacam sekarang ini di masjid ini kita mengadakan apa mau diskusi keislaman dialog atau apa ya yang benar-benar mencari ilmu ini akan mendapatkan pahala lah kalau tamir masjidnya 10 orang berembuk musyawarah, yuk kita mengadakan zikir, kita mengadakan majlis taklim, kemudian bersepakat. lah ini akan mendapatkan pahalanya dia sendiri. Kemudian kalau ini dilanjutkan sampai kelak, maka takmir masjid yang 10 itu akan terus mendapatkan kiriman pahala-pahala yang dilakukan oleh pelanjutnya di dalam kepengurusan demikian dan seterusnya. Baik, Waqala Mujahid berkata Imam Mujahid roh rahimahullah taala fi tafsiril ayatil madhkurah di dalam tafsir ayat yang terdahulu yang tadi dibaca di depan hamalahum dunubu anfusihim wa dunubu man ata'ahum wa la yukhaffafu dhalika amman ahum syai'a mereka akan dijerat alias akan menanggung dosanya sendiri dan dosanya orang-orang yang taat kepadanya karena mengidolakan orang sesat tersebut ya karena mengidolakan si pengajak itu dia taat betul wala yukhaffafu dzalika amman ahum syai'a dan tidak akan mengurangi dosanya si pengikut pengidolanya itu. Naudzubillah min dzalik. Warawat Tirmidzi dan diriwayatkan Imam tirmidhi. an Amr bin Auf dari Sayyidina Amr bin Auf radhiyallahu taala anhu anna bahwasanya sallallahu alaihi wasallam anna nabiya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda man ahya sunnatan min sunnati Qad umitat ba'di siapa orang yang sengaja menghidupkan sunnah-sunnahku kata Nabi yang kebetulan sunnah-sunnahku itu kok sudah jarang dilakukan oleh orang setelah aku wafat karena lahu ajri maka baginya itu akan mendapatkan pahala mislaman amila seperti orang yang mengikutinya min ghairi ayyang kusadzalika tanpa dikurangi sedikit pun min ujurihim syai'a dari dosa-dosa maaf dari pahala-pahala orang yang mengikutinya sedikit pun wamib waman dan barang siapa ibtada'a memulai sesuatu bid'atan dolalatan dengan bid'ah sesuatu baru tapi yang dolala yang sesat Latar tardallahu wa yang Allah dan rasulnya tidak ribo akan murka ya gampangnya tadi itu misalnya barongsai atau apa namanya e, jaranan atau gantengan jangankan Allah saya aja nggak seneng kan gitu ya bapak-bapak aja yang ahli sholat tidak bakalan seneng kan kalau masjidnya dipakai bantengan pakai jaranan pakai barongsai kan demikian ya pasti akan marah nah, apalagi Allah dan Rasulnya maka kana alaihi baginya adalah mis la azami man amila biha mendapatkan persis seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya atau mengamalkan ajarannya lah yang kusu yang tidak akan dikurangi dalika sedikit pun hal itu min auzarin min auzarin nasi syai'a dari dosanya pengikut-pengikut atau masyarakat yang mengikutinya atau yang menamalkannya. Saya lanjutkan warawat Tirmidzi diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi an Abi Hurairah dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mutamassik bi sunnati orang yang berpegang teguh dengan sunnah-sunnahku kata Nabi inda fasadi ummati tatkala umatku mayoritasnya sudah rusak lahu ajru mi'ati syahidin maka dia ini akan mendapatkan pahalanya seratus orang yang mati syahid jadi kalau sudah masyarakat ini mengikuti tokoh-tokoh sesat dalam berbagai macam apa saja mau pemikirannya mau perilakunya mau kebiasaannya masyarakat secara umum mengikuti yang demikian ya saya gambarkan misalnya saja misalnya saja contoh tadi gampangnya barongsai misalnya kalau seluruh masyarakat Indonesia yang muslim di masjid-masjid itu semuanya sudah melakukan tarian barongsai sebelum sholat atau menjadi perayaan-perayaan itu padahal milik orang non muslim orang Konghucu itu ya. kalau itu sudah terjadi seluruh Indonesia namanya fasadul ummah umat ini sudah rusak kok ada orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi dia anti dengan yang demikian-demikian itu dia tidak mau bid'ah dolala yang sesat-sesat itu dia menolak wah ini kalau ada orang demikian hidup tatkala masyarakat ini sudah rusak keyakinannya, amaliannya, maka orang tersebut yang berpegang teguh ini setiap harinya dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya mati syahid seratus kali. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Ini demikian Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah. Karena itu marilah kita berupaya untuk menjaga akidah kita. Jangan mengikuti ya siapapun adanya ya. Siapapun adanya kalau ada aliran-aliran, pemikiran-pemikiran, pemahaman atau amalia yang memang itu bertentangan dengan syariat, tidak dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak ada contohnya yang terdahulu dari ulama-ulama salaf ya seperti tadi itu sebaiknya kita menghindar kalau kita bisa menghindar mudah-mudahan kita termasuk orang yang berpegang teguh dengan uh, sunnah Nabi, ajaran Nabi, maka kita akan mendapatkan pahala sebanyak berapa? Seperti 100 kali orang-orang yang mati syahid karena itu saya mengajak diri saya sendiri juga bapak-bapak dan ibu-ibu dan semua saja semua pihak mari kita mengikuti ulama-ulama sepuh terdahulu mengikuti ajaran Ki Haji Hashim Asy'ari ini ajaran yang sangat baik karena beliau mengambil dari guru-gurunya guru-guru beliau ini adalah guru-guru yang ada di Mekal Mekar Roma. nah, beliau ber, ah, beliau pernah belajar di sana bahkan saya pernah membaca sanad beliau ini alhamdulillah ada sedikit keserupaan dengan sanad-sanad guru saya sehingga di atasnya masih nyambung ya, guru saya Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki mempunyai sanad yang sanadnya juga nyambung dengan sanadnya Kiai Hashim Asy'ari mudah-mudahan demikian dapat kita ikuti dan kita mendapatkan barokah dari beliau semuanya Allahumma Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara, kaum muslimah dan muslimat, hadirin dan hadirat, barangkali itu yang dapat saya sampaikan dalam pelajaran ini. Semoga berbarokah, semoga dapat kita amalkan dan membawa kebaikan bagi kita semua. Hadza lafu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.